Alhamdulillah wassalatu wassalam, ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Inilah majelis yang keempat dari kajian tentang rukun Islam dari kitab Fatawa Arkanil Islam masih di pembahasan tentang masalah puasa, maka pembahasan selanjutnya adalah apakah ada doa yang maksur indal iftar ketika berbuka dan apakah orang yang berpuasa saat berbuka dia tetap yutabi mengikuti atau menirukan muadzin ataukah dia yastamiru terus menerus menikmati makanan bukanya Maka jawabannya uh, inna doa asnya berdoa ingdal iftar ketika berbuka atau menjelang berbuka ada di antara tempat dikabulkannya doa. Li'annahu fi akhir ibadah. Karena dia terletak di akhir ibadah. Wali anal insana dan karena seorang itu asyatu mayakun ghaliban itu ghaliban biasanya dan mayakunu dia dalam kondisi yang paling berat min da'fin nafsi ya, berupa lemahnya jiwa ingda iftarihi ketika dia menjelang berbuka. Dan setiap kali seorang itu lebih lemah jiwanya, wa araku kolban dan lebih lembut hatinya, maka itu lebih dekat ilal inabah untuk kembali wal ikhbat dan khusyuk lillahi azza wa jalla karena Allah azza wa jalla. Ya, maka ya, beliau sampaikan di sini bahasanya Eh, berbuka adalah di antara waktu mustajabnya doa. Dan yang dimaksud dengan saat berbuka adalah waktu mustajabnya doa adalah menjelang buka. Karena beliau katakan li'annahu fi akhir ibadah, akhir ibadah. Kalau sudah buka berarti ibadah puasanya sudah selesai. Dan yang beliau katakan mustajab doa adalah posisi akhir ibadah, berarti menjelang buka. Kemudian beliau sampaikan, ya, karena karena ketika itu hati demikian lembut dan jiwa itu demikian lemah. Dan ini keadaan menjelang buka. Karena hati demikian mengharapkan adanya asupan makanan, maka dia dalam kondisi yang paling lemah, maka eh, berdasarkan dua poin yang beliau sampaikan yang dimaksud dengan saat berbuka adalah waktu mustajab adalah menjelang berbuka. Wa doaul ma'thur sedangkan doa yang ma'thur dalam masalah ini beliau sampaikan dua doa yaitu Allah malaka sumtu ala rizqika aftartu wa minhu aidha demikian juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina aftara ketika berbuka dengan mengucapkan dahaba dhamma'u semoga ya, dahaga itu hilang dan urat-urat basah wasabatal ajur dan ada ganjaran insyaallah demikian dalam riwayat Abu Dawud dan saya Nusaimin mengakui bahasanya dua hadis ini wa ingkana fihi madhafun meskipun pada keduanya terdapat kelemahan yeah. Pada keduanya terdapat kelemahan. Beliau mengakui kalau pada keduanya terdapat kelemahan. Walakin ba'du ahli ilmi hasanahuma. Akan tetapi sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama, yaitu sebagian ulama hadis atau pakar hadis, menilai dua hadis di atas adalah hadis yang derajatnya hasan. Dahaba dhamma wa abtalatil uruku ini dinilai hasan oleh Darqutni. Sedangkan Allah malakasumtu wa ala rizika aftartu ini eh, dikat, eh, dinilai hasan oleh e, Al-Arnaud di tahqiq beliau untuk Al-Adhkar An-Nawawiyah. Beliau mengatakan bahasanya ini daif walakin lahu syawahid yataqawwa biha akan tetapi dia punya penguat-penguat yang karenanya hadis ini jadi kuat artinya hasan dirairihi meskipun eh, pandangan yang lain menilai bahasanya eh, syawahid yang ada atau penguat-penguat yang ada itu sebenarnya tidak bisa menaikkannya kepada derajat hasan lirairihi karena syawahid-syawahidnya itu statusnya parah kedaifannya atau daif jiddan. Namun wa'ala kulli ya, Namun kesimpulannya faida da'auta bidzalika jika Anda berdoa dengan dua kalimat doa di atas atau dengan kalimat yang lain yang terlintas dalam hati Anda indal iftari saat berbuka atau saat menjelang berbuka fa innahu mautinu ijabatin maka itu adalah tempat ijabahnya doa dan perlu diketahui sebagian ulama menilai tidak ada hadis yang sahih ya, tentang bacaan khusus menjelang berbuka Zahab ya, eh, dhama pun adalah hadis yang da'if. Ini adalah pendapat saya Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimallahu taala. Tidak ada ya, hadis yang kuat seluruh hadis tentang masalah bacaan ketika berbuka seluruhnya daif. Sehingga lalu gimana? Ya, doanya malah bebas, terserah. Karena tidak ada bacaan khusus yang dianjurkan maka bebas. Dan jika bebas, ya maka sebagaimana kata saya Muthaimin di sini. Ya, maka mau pakai doa itu, ya seperti yang penting itu doa dan maknanya benar, maknanya bagus, tidak ada masalah. Atau doa yang lain ya, disusun sendiri, tidak apa-apa. Karena yang jelas ini mau tunu ijabatin. Ini mau tinun ijabatinya itu menjelang berbuka. Itu mau tinun ijabah. Itu seperti di antara adzan dan ikoma Jika suatu itu mau mautinul ijabah, maka doanya bebas. Jika satu itu mau mautinul ijabah. Dan yang dimaksudkan dengan ingdal iftar adalah menjelang iftar. Dan menjelang iftar itu mau mautinun ijabah. Nah kalau mau mautinul ijabah, maka sebagaimana antara adzan dan ikoma uh, eh, sepertiga malam yang terakhir, maka doanya bebas. Ya, doanya bebas. Maka boleh katakan pakai di atas, ya tidak apa-apa, pakai yang lain, karangan sendiri juga tidak apa-apa. Mimma tuh ala qalbika, doa karangan sendiri yang itu terbetik dalam hatimu, ya, maka itu tidak apa-apa. Ya, ya, dengan pengertian, dengan eh, dengan maksud, yaitu menjelang berbuka. Yang tadi disampaikan bahasanya dia adalah motinu ijabatin. Ya, kalau satu itu motinun ijabah, maka dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika itu dan tidak disyaratkan harus doa ini dan doa itu. Bahkan ngarang sendiri tidak apa-apa. mimma yakhtur ala qalbik. Yang terlintas dalam pikiranmu. Silahkan ya, di diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ijabatul muadzin adapun menjawab muadzin atau mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin saat seorang itu menikmati makanan buka maka itu tetap disyariatkan yaitu dianjurkan. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah semisal apa yang dia katakan. Jika kalian mendengar muadzin di sini mencakup semua keadaan kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu terkecualikan. Kemudian eh, apa pendapat Anda tentang puasa 6 hari di bulan Syawal bagi orang yang masih punya utang puasa Ramadan? Maka jawabannya al-jawabu ala dalika jawaban tentang hal ini ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man soma Ramadhana" Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan enam hari di bulan Syawal karena kasyami dahri maka itu seperti puasa sepanjang tahun. Wa idza kana 'alal insani qada'un dan jika seorang itu punya utang puasa Ramadan, lalu dia puasa enam hari di bulan Syawal, fahal somaha maka apakah kita katakan dia berpuasa sebelum Ramadan ataukah setelah Ramadan? Misalnya ada seorang yang berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 24 hari, dia masih punya utang 6 hari Lalu dia puasa enam hari di bulan Syawal sebelum berpuasa enam hari kodoknya. Fala maka tidaklah dikatakan kalau dia berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan enam hari di bulan Syawal. Li'annahu la yukal karena tidaklah disebut puasa berpuasa Ramadan kecuali orang yang telah menyelesaikannya. Wa ala hada maka berdasarkan hal ini Falayis butuh maka tidak ada ganjaran puasa enam hari di bulan Sawal bagi orang yang puasa enam hari di bulan Sawal wa alaih sedangkan dia masih punya kodok puasa Ramadan. Walai sadadil masalah dan bukan masalah ini bab bagian dari bab perselisihan ulama tentang bolehnya ya, tanafulin tanafuliman alaihi qada'un bisaumi puasa sunnah bagi orang yang masih punya utang puasa Ramadan. an hadal khilafah karena perselisihan ini di kasus selain puasa enam hari di bulan Sawal. Adapun eh, puasa enam hari di bulan Sawal maka dia mengikuti Ramadan dan tidaklah mungkin ada ganjarannya kecuali orang yang telah menyelesaikan Ramadan terlebih dahulu. Dan ada e, keterangan panjang atau keterangan cukup panjang tentang untuk lebih memperjelas dan mempertegas hal ini yang nanti akan saya sampaikan setelah kita selesaikan fatwa siam terlebih dahulu. Kemudian maridon ada seorang yang sakit. after dia berbuka di bulan Ramadan. Babak da'arba'ati ayam dan setelah empat hari min dukhuli syahr ya, dari tibanya bulan Ramadan dia meninggal dunia maka perlukah dipuasakan untuknya maka jika hadal marat jika penyakit yang menimpa orang tersebut di antara penyakit yang tariah penyakit yang muncul data, eh, muncul atau datang baru sebelumnya tidak ada maka tidak ada kodok untuk untuk orang tersebut jika penyakit tersebut terus menerus menyertainya sampai dia meninggal dunia. Karena Allah Ta'ala berfirman, siapa yang sakit atau dalam bepergian, maka bilangan yang lain di hari-hari, maka bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Fayakunul wajib ala hadal marid, maka kewajiban orang yang sakit adalah berpuasa ya, dengan hitungan yang sama dari hari-hari yang lain. Dan jika si sakit ini meninggal dunia sebelum memungkinkan baginya hal tersebut, maka gugurlah kewajibannya. Alasannya li'ana ya yablur azamana karena dia belum menjumpai waktu yang di waktu tersebut wajib atasnya berpuasa. Sehingga statusnya dia adalah seperti orang yang meninggal dunia di bulan Syakban maka tidak ada maka tidaklah wajib atasnya puasa Ramadan berik Ramadan selanjutnya. Adapun jika ya, penyakitnya itu adalah di antara penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, fa'ina minal asli, maka pada asalnya wajib menjadi kewajibannya adalah ayu ta'im memberi makan setiap harinya seorang miskin. Ya, maka jika itu adalah penyakit menaun, maka tidak ada kewajiban kodok adanya ngasih makan. Kalau itu bukan penyakit menaun yang beliau sebut dengan amrod toriah, ya, maka nanti kalau dia sakit dan belum sempat sehat telah meninggal dunia, maka tidak ada kodok. Ya, tidak ada kodok, tidak ada fidyah. Ya, dia menjumpai bulan Ramadan, sakit, selama empat hari Ramadan dia sakit, setelah itu meninggal dunia. Sudah tidak ada, ya, tidak ada kewajiban kota, tidak ada kewajiban fitia. Demikian juga ketika da, Ramadan dia sakit, sawal dia sakit, akhir sawal dia meninggal dunia. Tidak ada kewajiban kota, tidak ada kewajiban Ya, Karena kewajiban kota itu bagi orang yang menjumpai iddatun min ayamin ukhra. Sedangkan dia belum menjumpai iddah min ayamin ukha. Maka dia belum menjumpai waktu waktu di mana dia wajib puasa kodok ketika itu. Ya, karena dia belum menjumpainya, maka tidak ada kewajiban iddatu min ayamin ukha. Kalau tidak ada kewajiban iddatu min ayamin ukha, ya sudah. Maka puasa tidak menjadi kewajibannya, kodok eh, yang dilakukan oleh keluarganya itu pun ya, tidaklah diperintahkan demikian juga fitia. Ya, adapun dikodok oleh keluarga itu berlaku manakala menjumpai iddatu min ayamin ukhar. Dia Ramadan sakit, sawal sehat, dul qodah sehat, dul hijah meninggal dunia padahal belum ya, belum kodok. Nah itu yang ya, itu yang ada kewajiban bagi keluarganya untuk e, mengkodokkannya atau membayarkan fitiah untuknya. Kemudian rajulun ada seorang yang dia memiliki utang puasa Ramadan dan dia belum menunaikannya sampai tibalah Ramadan berikutnya. Apa yang harus dia lakukan? Satu hal yang telah dimaklumi bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yeah Siapa yang uh, hadir atau mukim di antara kalian di bulan Ramadan, wajib baginya puasa. Siapa yang sakit atau bepergian, lantas tidak berpuasa, maka dikotak dengan bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Oleh karena itu, orang yang tidak puasa karena udur syar'i, wajib baginya untuk mengkodoknya imtisalan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu alaihi ayaqdiyahu fi sanatihi dan wajib baginya untuk menyelesaikannya di tahun itu. Tidak boleh dia tunda sampai berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Menimbang perkataan Ibunda Aisyah radhiallahu anha, karena yakunu alayya ya, as-saumu min Ramadan. Nah, saya punya utang puasa Ramadan, lantas aku tidak mampu untuk mengkodoknya kecuali di bulan Sya'ban. Wadhali kata hal tersebut karena ya, kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minha dari beliau, yaitu karena sibuk ngurusi Nabi. Maka ucapan beliau, aku tidaklah mampu mengkodoknya kecuali di bulan Sya'ban. Ini adalah dalil. Bahasanya tidak boleh tidak, kodok harus diselesaikan sebelum tibanya Ramadan yang kedua. Atau Ramadan berikutnya. Akan tapi jika ternyata dia tunda sampai ya, Ramadan kedua fa inna alaihi ayastaghfirullah wa ayatuba ilaihi. Maka dia punya kewajiban mohon ampun kepada Allah dan bertobat. <clears throat> Karena dia melakukan maksiat. Berarti apa? Itu maksiat. Yang wajib bertobat karena ini adalah kecerobohan dan pelanggaran. Maka wajib baginya bertobat. Dan wajib baginya menyesali apa yang dia lakukan. Wa ayaqdiya hadal yauma dan namun tetap kodoknya dan wajib baginya untuk mengkodok hari tersebut. Tidak kemudian diputihkan gara-gara nabrak atau berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Itu tidak terjadi pemutihan. Ya, tetap harus dikerjakan. Non ini melakukan pelanggaran dan kecerobohan wajib tobat dan istighfar. Karena kodok Ramadan itu tidaklah hilang ditakhir karena sebab ditunda-tunda. Maka dia tetap mengkodok hari tersebut meskipun setelah Ramadan berikutnya wallahul muafiq. Dan di sini kita jumpai beliau tidak mengatakan perlu plus fidyah. Ya, maka inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muthaimin rahimallahu taala siapa yang eh, utang puasa Ramadannya itu belum dia bayarkan sampai Ramadan berikutnya Ya, sampai Ramadan berikutnya dan itu karena kecerobohan dan ini terjadi karena keteledoran maka kewajibannya cuma yang, yang beliau sebutkan adalah tobat istighfar menyesal intinya tobat kemudian yang kedua tetap dikodok ini pendapat yang beliau pilih demikian namun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya di samping ada kewajiban kota, dia mendapatkan tambahan hukuman berupa fidya. Kalau dia belum e, mengkodok lima hari, maka ya di samping kodok lima hari ditambah fidyah lima hari. Dan ini adalah berdasarkan e, pendapat atau fatwa sebagian sahabat. Ya tepatnya sahabat yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas. Wabihi afta Abdullah Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan ini yang difatwakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diatkan oleh Baihaqi. Ya, riwayatnya ada dalam riwayat Baihaqi wasahahau An-Nawawi. Dan riwayat dari Ibnu Abbas ini dinilai oleh An-Nawawi. Wa Abu Hurairah dan ini fatwa sahabat Abu Hurairah yang diatkan oleh Daruqutni dan dinilai sahih oleh Daruqutni. Ya, tentang riwayat Abu Hurairah, Daruqutni mengatakan isnadu sahihun mauqufun, sanatnya sahih mauquf. Ya, maka e, sebagian ulama mengatakan di samping kewajiban qada ada kewajiban memberi makan setiap hari yang belum di hari kotak yang belum dijalankan punya kewajiban untuk ngasih orang miskin. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibn Bas rahimallahu taala dan dasarnya adalah fatwa dua sahabat Nabi. Eh, dasar dari tambahan adanya adanya kewajiban fidyah, kewajiban it'am ngasih makan itu berdasarkan fatwa dua sahabat Nabi Abdullah Ibn Abbas dan Abu Hurairah. Dan ini berlaku manakala sampai nabrak Ramadan berikutnya itu tanpa udur. Jika nabrak sampai Ramadan berikutnya itu dengan udur, maka tidak ada tambahan ita'am. Tidak ada tambahan ngasih makan. Semisal sakitnya berkepanjangan sampai nabrak Ramadan berikutnya. Ya, Ramadan ini dia sakit, kemudian setelah Ramadan masih terus sakit, berkelanjutan, sampai ketemu Ramadan berikutnya. Setelah Ramadan kedua sehat. Ya, maka dia punya kewajiban mengkodok utang puasa Ramadan yang pertama dan itu tanpa fidyah. Karena dia sampai nabrak Ramadan berikutnya itu dengan udur. Ya, yang terkena tambahan fidyah eh, manakala min ghairi udhrin tanpa udur. Kalau dia ada udur semaka semisal sakitnya berkelanjutan maka tidak ada tambahan fidyah. Wain akharahu min udhrin qadahu wala fidyata. Jika nabrak Ramadan sampai nabrak Ramadan berikutnya sampai berjumpa Ramadan berikutnya itu karena uzur maka dia sekedar qada tanpa fidyah dan tanpa ada kewajiban istighfar dan bertaubat. <clears throat> Kemudian masih tentang puasa Sawal. Apakah yang afdal dalam puasa enam hari bulan Sawal? Al-afdal yang terbaik hendaknya puasa enam hari di bulan Sawal itu setelah Id mubasyaratan langsung. Berarti tanggal 2 Syawal. Kemudian hendaknya mutatabiatan berturut-turut. Sebagaimana ditegaskan oleh ahlul ilmi para ulama, semisal dikatakan oleh An-Nawawi di Sarah Muslim dan yang lain. Kenapa ini yang afdal? Alasannya di dalika karena hal itu ablak lebih serius dalam tahqiq mewujudkan al itiba mengikuti yang ada dalam hadis kemudian diikuti dengan enam eh, enam hari di bulan sawal. dan yang namanya mengikuti yang betul-betul sempurna begitu ya, tanpa ada jeda begitu ya, selesai ya, Ramadan karena tanggal satu Syawal itu haram puasa, ya maka tanggal dua maka itu betul-betul mengikuti. Sebagaimana si A mengikuti si B, ya, si A itu berjalan mengikuti si B. Begitu si A belakangnya langsung si B. Kemudian alasan yang kedua, kenapa lebih afdal? Karena ini termasuk bersegera ke dalam eh, bersegera dalam melakukan kebaikan dan terdapat banyak nas yang isinya tarhib motivasi untuk bersegera melakukan kebaikan dan menyanjung orang yang bersegera melakukan kebaikan. Kemudian alasan yang ketiga, li'anna anadalika minal hasmi. Maka itu adalah di antara sikap de, eh, kemudian sikap tegas atau sikap hati-hati. Aladhi wa min kamalil abdi yang ini adalah di antara bentuk kesempurnaan seorang hamba. Karena kesempatan tidak selayaknya dilewatkan. Dan seorang itu tidak tahu apa yang akan terjadi baginya fithanil hal di keadaan yang kedua wafi akhil amri dan keadaan yang selanjutnya. Wahada a'ni dan hal ini a'ni aku maksudkan bersegera melakukan melakukan kebaikan dan memanfaatkan kesempatan hendaknya seorang hamba berjalan di atas prinsip ini dalam semua urusannya bukan hanya dalam masalah puasa sawal namun dalam semua amal kebajikan mata tabayyana shawabu fiha kapan saja seorang itu mengetahui itu adalah kebenaran dan kebaikan maka beliau menyampaikan yang afdal puasa sawal itu dikerjakan tanggal 2 begitu tanggal dua Sawal dan dengan berturut-turut sehingga cepat selesai dengan tiga alasan. Yang pertama, kalau langsung tanggal dua Sawal maka itu betul-betul puasa enam Sawal ini, enam hari Sawal ini mengikuti. Betul-betul sempurna mengikuti Ramadan. Kemudian yang kedua tadi, ya, kan ini termasuk bersegera dalam kebaikan, ini termasuk dalam fastabikul khairat, ini termasuk dalam wafidhalika falyatanafisil mutanafisun. Kemudian yang ketiga, ya, ini adalah bentuk sikap hati-hati. Karena ya, tidak ada orang yang tahu kalau nanti-nanti ternyata sakit, ternyata betul-betul ya, banyak urusan yang menyebabkan dia tidak mungkin puasa dan seterusnya. Sehingga akhirnya malah lewatlah kesempatan tersebut. Kemudian apakah dibolehkan seseorang untuk memilih hari-hari yang akan uh, dia gunakan untuk puasa Sawal ataukah enam hari puasa Sawal itu punya waktu tertentu? Wahal ida soma al-muslim hadil ayam dan apakah jika seorang muslim berpuasa pada hari-hari tersebut jadilah itu kewajiban atasnya dan wajib baginya untuk mengerjakannya setiap tahunnya. Maka jawabannya terdapat tadi yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau bersabda siapa yang puasa Ramadan thumma kemudian dia ikuti dengan enam di bulan Syawal karena kasiyami dahri maka dia seperti puasa sepanjang tahun dan enam hari ini tidak memiliki hari-hari tertentu hari-hari tidak memiliki hari-hari tertentu Laisa laha ayamun ma'dudatun hari-hari yang dihitung dan tertentu. Namun seorang mukmin bisa memilihnya sepanjang bulan Syawal. Jika dia mau, dia bisa puasa di awal Syawal. Ya, jika dia mau, dia bisa puasa enam hari tersebut di pertengahan Syawal. Jika dia mau, bisa dia kerjakan di akhir Syawal. Jika dia mau, boleh farokoha, tidak berturut-turut. Al-amru wasi'un bin hamdillahi, masalahnya adalah lapang dan longgar. Namun jika seorang itu bersegera mengerjakan enam hari puasa enam hari di bulan sawal, wataba'a dan dia kerjakan secara berturut-turut di awal bulan, maka itu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Mimba bil roati ilal khair. Karena ini termasuk bersegera dalam kebaikan. Akan tapi laisa fi hadha tidak ada di dalamnya kesempitan bilhamdillah. Karena perkara dalam masalah ini lapang insya Allah. Insya Insya'a jika dia mau boleh berturut-turut. Insya Insya'a farroka jika dia mau dia bisa tidak berturut-turut. Kemudian jika seorang itu puasa sawal di sebagian tahun. Lalu meninggalkan puasa sawal di tahun-tahun yang lain. Itu juga tidak mengapa. Karena puasa enam hari di bulan sawal itu tatawu'an. Puasa sunnah dan bukan puasa yang wajib. Kemudian hukum puasa hari Asyura. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, Nabi menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak ahaku bi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk mengikuti Musa dibandingkan kalian. Lantas Nabi pun berpuasa asyura dan Nabi perintahkan umatnya untuk puasa asyura. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas radhiallahu anhu yang al mutafak ala sihatihi disepakati kesahihannya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam puasa hari Asyura dan memerintahkan untuk puasa. Dan Nabi ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, maka Nabi mengatakan, "Aku berhak kepada Allah puasa di hari itu menghapus dosa selama satu tahun sebelumnya." Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu memerintahkan untuk menyelisih orang Yahudi. Caranya dengan puasa tanggal 10 ditambah sehari sebelumnya yaitu tanggal 9 atau boleh sehari setelahnya yaitu tanggal 11. Wa Ali berdasarkan hal ini maka yang terbaik adalah puasa tanggal 10 Muharram wa yudifu ilaihi dan ditambahkan dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Namun penambahan ditambahkan dengan tanggal 9 itu lebih afdol daripada penambahan ditambahkan dengan tanggal 11 Muharram. Kenapa lebih afdal? Karena hadis tentang tambahan sebelah, tambahan ditambahkan 9, hadisnya adalah hadis yang sahih. Sedangkan hadis yang mengatakan ditambahkan dengan eh, dengan tanggal 11 Muharram hadis yang dhaif. Namun itu dianjurkan ya, dalam rangka mukhalafatul Yahud. Betul hati yang taif namun boleh jadi orang lupa ini tanggal 9 kelewatan. Kelewatan tanggal 9-nya kelewatan. Tiba-tiba oh besok ini sekarang tidak puasa. Oh ternyata ini tanggal 9. Besok tanggal 10. Ya, sudah maka 10 puasa. Terus dalam rangka mukhalafatul Yahud menyelisih orang Yahudi maka tambahkan ya, pu, uh, eh, tambahkan puasa pada tanggal 11-nya. Bukan karena mengamalkan hadis yang daif dalam masalah ini, non dalam rangka uh, mewujudkan keinginan Nabi agar puasa Asyura kaum muslimin menyelisihi uh, puasanya orang-orang Yahudi. Fayambari maka sepatutnya bagi anda wahai seorang saudaraku seorang muslim untuk puasa pada tanggal e, pada hari Asyura demikian juga tanggal sembilannya dan dalam perkataan Nabi yang tadi kita baca yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim, anak aku bi Musa mingkum. di sini kita jumpai uh, prinsip yang penting bagi seorang muslim dalam memandang kebaikan. Yang kebaikan ini dia ketahui belakangan dan telah didahului oleh orang lain melakukannya. Maka ketika orang lain lebih dahulu melakukannya dan orang tersebut adalah orang yang kita benci sekalipun, maka itu tidak E, tidak menghilangkan nilai kebaikan dari kebaikan yang dia kerjakan. Ya, tidak kemudian kita katakan, oh kalau kita uh, puasa 10 Muharram berarti kita ikut-ikutan Yahudi. Ya, tidak demikian. Non kaidahnya adalah kita lebih layak melakukannya dibandingkan orang Yahudi. Kenapa? Karena informasi dan ilmu kita datangnya belakangan. Ya, kita paham kalau itu kebaikan, yang perlu kita punya peran dan punya saham di dalamnya datangnya belakangan. Ya, datangnya belakangan ya, dan nyata-nyata itu satu kebaikan dan telah ada orang lain yang mendahulunya dan orang yang mendahului tersebut adalah orang yang tidak kita sukai karena satu atau lain hal dan tidak kita sepak kita, tidak kita sepakati dalam satu atau lain hal maka kita tidak boleh mengatakan kalau saya melakukan kebaikan ini maka dia kita tasabuh dengan fulan dan fulan atau kelompok A dan kelompok B yang itu menyimpang yaitu menyimpang namun kita katakan kita yang lebih layak dan lebih berhak untuk melakukannya kan ini adalah sebuah kebaikan maka ketika kita nilai bahasanya ya, ketika kita ya, berkunjung ke rumah orang-orang di sekitar masjid ya, untuk kemudian mengajaknya ke masjid. Ya, apakah itu satu kebaikan? Satu kebaikan. Ya, ya, itu sebuah kebaikan kita e, bertamu, apalagi kemudian boleh jadi itu ketua takmir atau pengurus masjid. Ya, ya, bertamu kemudian terutama yang jarang-jarang ke masjid, ya, ngobrol 15 menit setengah jam, ya, terus intinya ya, kita punya masjid perlu dimakmurkan, ya, kita mengharap partisipasi Bapak untuk ikut memakmurkan ganjarannya bla bla bla demikian. Apakah ini sebuah kebaikan? Sebuah kebaikan. Ya. kebaikan ini boleh, eh, telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Dan kita tidak sepakat dan tidak suka dengan orang lain tersebut dalam satu atau dua hal. Ya, maka tidak kita katakan, oh, jangan lakukan seperti itu. Ya, jangan ngajak orang ke masjid dengan cara seperti itu. Loh ini bertamu, biasa. Ya. Ya, pertama untuk kemudian mendakwainya pergi ke masjid. Apa yang salah di situ? Tidak ada yang salah. Jangan kita katakan ya, sehingga baik-baik saja itu. Maka berlaku di sini kita lebih berhak untuk melakukannya dengan cara yang benar, dengan cara yang ramah, dengan cara yang nyaman, untuk kemudian memotivasi orang untuk memakmurkan masjid. Ini kita lebih layak untuk melakukannya dibandingkan si A dan si B yang tidak kita sepakati. <clears throat> Tidak kita katakan jangan lakukan. Ya. Jangan ngajak-ngajak orang ke masjid. Nah, nanti seperti si fulan loh kan. Ah, malah jangan ngajak-ngajak orang ke masjid. Jangan ngajak-ngajak orang sholat jamaah ke masjid. Nanti berarti tasabuh dengan si A dan si B. Nah, tidak demikian. Dalam masalah ini tidak berlaku demikian. Namun dalam hal ini berlaku kaidah Nabi. Ya, nahnu ahaku ya, bihadal khair min haula wa haula. Kita lebih berhak untuk melakukan kebaikan ini daripada si A dan si B. Nah, kemudian apa hukum puasa di bulan Sya'ban? Puasa di bulan Sya'ban hukumnya sunnah dianjurkan dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban juga dianjurkan sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan Maro'aituhu, aku tidaklah melihat Nabi lebih banyak berpuasa dibandingkan puasanya Nabi di bulan Syakban Maka sepatutnya memperbanyak puasa di bulan Syakban berdasarkan hadis ini. Ulama mengatakan puasa bulan Syakban semisal sunnah rawatib dalam sholat fardu. Wayakunu sehingga puasa Syakban itu seakan-akan mukaddimah untuk puasa Ramadan. Artinya seakan-akan dia rawatib kebeliah untuk bulan Ramadan. Walidhalika oleh karena itu dianjurkan puasa di bulan Sya'ban ya, dengan status seakan-akan dia kebeliahnya Ramadan dan dianjurkan puasa enam hari di bulan Syawal seakan-akan dia adalah rawatib yaitu ba'diyah ya, ba'diyah untuk Ramadan. Maka tadi bulan Sya'ban itu kebelal maktubah adalah rawatib sebelum melakukan yang wajib. Sedangkan puasa enam hari di bulan sawal adalah rawatib ba'daha setelah melaksanakan yang wajib. Dan puasa di bulan Saban memiliki manfaat yang lain yaitu ya, menyiapkan hati, e, menguatkan jiwa dan menyiapkan hati untuk berpuasa Ramadan sehingga hati dan jiwa itu siap untuk berpuasa di bulan Ramadan sehingga mudah bagi hati atau bagi diri ada uhu untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Maka puasa Ramadan itu punya qabliyah dan punya ba'diyah. Yang dua-duanya hukumnya sunnah. Ramadan hukumnya wajib, qabliyahnya hukumnya sunnah, dan ba'diyahnya hukumnya sunnah. Qabliyahnya Ramadan adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ba'diyahnya Ramadan adalah puasa enam hari di bulan Syawal. Kemudian jika seorang itu berpuasa sehari dan tidak puasa sehari, lantas musawmihi giliran puasanya bertepatan dengan hari Jumat. Bolehkah baginya puasa pada hari Jumat ataukah tidak boleh? Maka jawabannya boleh bagi seorang jika dia punya kebiasaan puasa sehari dan tidak puasa sehari untuk berpuasa pada hari Jumat sendirian atau puasa pada hari Sabtu sendirian atau puasa hari Ahad sendirian. Au minal ayam atau hari-hari yang lain. Selama itu tidak bertepatan dengan hari-hari yang haram untuk berpuasa. Jika bertepatan sodafa, bertepatan dengan hari-hari haram untuk berpuasa, wajib untuk tidak puasa. Fa'idha kutira maka jika kita andaikan. Ada seorang yang berpuasa sehari dan tidak puasa sehari. Fasorah jadilah ya hari berbukanya hari Kamis sehingga hari puasanya hari Jumat fala haraja alihi maka tidak mengapa baginya untuk puasa pada hari Jumat dalam kondisi ini karena dia tidaklah puasa hari Jumat karena itu hari Jumat lianna akan tetapi lianna karena dia bertepatan dengan hari kebiasaan puasanya namun jika bertepatan dengan hari yang puasa pada hari itu ya, E, namun jika bertepatan hari yang ia fihi yauman ya rumusaumuhu e, ya, jika bertepatan dengan hari yang berpuasa pada hari itu adalah haram berpuasa maka wajib untuk tidak puasa semisal bertepatan dengan Idul Adha bertepatan dengan 10 hijjah atau hari-hari tasrik ya. kemudian atau sebagaimana seorang perempuan yang punya kebiasaan puasa Dawud puasa sehari dan tidak puasa sehari lalu datang kepadanya hal yang menghalanginya untuk berpuasa itu haid atau nifas maka dia tidak boleh puasa ketika itu maka di sini kita jumpai faedah ilah dilarangnya puasa pada hari Jumat adalah dilarang atau makruh puasa pada hari Jumat karena hari Jumat. Maka jika seorang itu puasa pada hari Jumat bukan karena itu hari Jumat, namun karena faktor dan alasan yang lain maka tidak termasuk dalam hukum makro. Kemudian apa itu puasa wisal dan apakah itu disyariatkan? Puasa wisal adalah seorang tidak berbuka selama dua hari. Fayuasilu asyama maka dia sambung puasa selama dua hari berturut-turut. Tanpa buka dan tanpa sahur. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Dan Nabi mengatakan, man arada. Siapa yang ingin untuk menyambung puasa, maka hendaklah dia sambung ila sahari sampai waktu sahur saja. Artinya puasa wisal yang dibolehkan adalah puasa yang menggabungkan buka dengan sahur di waktu sahur. Itu saja yang diperbolehkan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya menyegerakan berbuka itu hukumnya dianjurkan tidak wajib. Oleh karena itu buka bisa ditunda sampai waktu sahur. Dan ini menunjukkan bahasanya terkadang makan sahur itu hukumnya wajib. Terkadang makan sahur itu hukumnya wajib. Kapan? Ketika dia ya, puasa wisol yang diperbolehkan. Ketika dia puasa wisol yang diperbolehkan, maka sahur jadi wajib. Namun jika dia tidak demikian, maka pada dasarnya ber, e, makan sahur itu hukumnya dianjurkan dan ulama ijma dalam masalah ini sebagaimana dikatakan oleh al hafid Ibnu Hajar al Asqalani ulama ijma bahasanya makan sahur itu hukumnya dianjurkan. Wal muasalah li sahar dan puasa wisol sampai sahur itu mimba bil jais satu hal yang boleh dilakukan dan bukan satu hal yang dianjurkan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harta mendorong untuk menyegerakan berbuka. Rasul mengatakan manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Akan tetapi Nabi bolehkan mereka untuk menyambung puasa ilasar ke sahur fakot saja. Walam makalu dan tatkala para sahabat mengatakan, Wahai Rasulullah, Anda melakukan puasa wisal. Fakal, Nabi mengatakan, aku tidak seperti kalian. Ya, maka bolehnya puasa wisal adalah hukum khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sejumlah hukum khusus yang tidak berlaku untuk umatnya. Poligami lebih dari empat wanita dalam satu waktu misalnya Kemudian di sini puasa wisal. Demikian juga haram memakan e, zakat dan sedekah. Ya. Kemudian wajibnya qiyamul lail sebagaimana pendapat sebagian ulama bahasanya itu hukum khusus untuk nabi dan yang lainnya. Kemudian apa ilah dilarangnya mengkhususkan puasa pada hari Jumat? Wahal ya umu apakah ini mencakup puasa kodok, tidak boleh puasa kodok pada hari Jumat. Maka jawabannya terdapat hadis yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan, janganlah kalian mengistimewakan hari Jumat dengan berpuasa, tidak pula janganlah kalian mengistimewakan malam Jumat dengan sholat malam. Dan hikmah dilarang mengkhususkan hari Jumat dengan puasa adalah karena hari Jumat adalah hari Id, adalah hari raya pekanan. Maka hari Jumat adalah salah satu dari tiga hari Aid yang disyariatkan. Karena Islam memiliki tiga hari Aid, yaitu Idul Fitri setelah selesainya Ramadan, Idul Adha, dan hari raya pekanan yaitu hari Jumat. Famin ajli hada, maka karena hal ini, maka dilarang mengistimewakan, mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Wali ana yaumal Jum'ah karena hari Jumat adalah hari yang sepatutnya bagi laki-laki takadum untuk berangkat sholat Jumat dan sibuk dengan doa dan berzikir. Fahuwa sabihun biyaumi arafata. Maka hari Jumat itu mirip-mirip dengan hari Arafah. Gimana hari Arafah? Tidak disyariatkan bagi orang bagi jamaah haji untuk puasa Arafah saat dia wukuf di Arafah. Kenapa? Karena dia sibuk dengan doa dan berzikir. Ya, maka demikian juga selayaknya seorang muslim sibuk dengan doa dan zikir di hari Jumat sehingga dia tidak mengerjakan puasa pada hari Jumat. Karena dengan e, tidak dia e, dengan tidak berpuasa maka dia bisa lebih kuat karena punya ya, karena makan maka dia bisa lebih kuat untuk banyak berzikir dan berdoa semestinya demikian. Ya, meskipun boleh jadi prakteknya berbeda. Ya. Ternyata karena banyak makan, akhirnya banyak tidur sehingga tidak banyak berzikir dan berdoa. Wa minal maklum dan satu hal yang telah diketahui. Ingda tazahumil ibadat ketika ya, sejumlah ibadah itu berebut. Ya, ketika terjadi desaan dalam masalah ibadah. Alati yumkin takjilu ba'diha yang mungkin untuk ditunda sebagiannya. Maka yukodam malah mungkin tak jiluhu, Maka kaedahnya didahulukan yang tidak mungkin ditunda alam tak jiluhu dibandingkan ibadah yang mungkin untuk ditunda. Ya, ketika ada dua ibadah di waktu yang bersamaan, ya, yang bisa dilakukan di waktu bersamaan, yang satu bisa ditunda, yang satu tidak bisa ditunda, maka berlakulah kaidah Yukodam ma la yumkin ta'jiluhu ala ma yumkinu ta'jiluhu. Ini kaidah. Maka didahulukanlah yang mungkin untuk ditunda daripada eh, amal ibadah, amal sholah yang tidak mungkin untuk ditunda. Jika ada yang bertanya, Inna hada ta'lil ada bahasanya penjelasan ilah ini, bahasanya hari Jumat itu makruh untuk puasa atau dilarang untuk puasa karena dia id pekanan yak tadi mengharuskan. tidaknya puasa pada hari Jumat hukumnya haram. Sebagaimana puasa idain di Idul Fitri dan Idul Adha. Apa itu? La afradu. tadi ayakuna samu muharraman kayamil idain. La harusnya ya harusnya haram bukan hanya makruh. Ya, harusnya ini haram sebagaimana id itu haram maka id ini juga ya, ya, sehingga mungkin la karohatuhu fakat kalau dari berdasarkan konteks itu yang enak lebih nyaman la karohatuhu fakat jika alasannya karena dia adalah id pekanan maka konsekuensinya puasa pada hari Jumat itu haram sebagaimana puasa Idul Fitri dan Idul Adha la karohatuhu fakot bukan hanya makruh saja maka jawabannya inau yahtalifu an yaumil aidain maka ini serupa namun tidak sama ini contoh serupa namun tidak sama ini sama-sama alasannya id loh kenapa itu haram kok ini cuma makruh ya kan harusnya ya, ya, harusnya ini juga haram. Maka jawabannya, oh itu beda. Id pekanan, eh, eh, idnya Jumat dengan Idul Fitri dan Idul atah itu beda. Bedanya apa? Ina yakhtalifu an yawmil aidain. Id Jumat itu berbeda dengan Idul Fitri dan Idul atah. Karena Id Jumat itu berulang setiap bulan empat kali. Ya, falihat oleh karena itu maka larangan puasa pada Jumat bukan larangan haram. Kemudian ada sejumlah alasan-alasan yang lain atau hal-hal yang lain ada pada idain yang tidak dijumpai pada hari Jumat. Adapun jika orang itu puasa sebelum hari Jumat, sehari sebelum hari Jumat atau sehari setelah hari Jumat, fa inna siyam maka puasa hinaidin pada saat itu yuk lamu diketahui. Bahasanya bi salghor ghordu bukalah tujuannya mengistimewakan hari Jumat dengan puasa. Buktinya orang tersebut berpuasa sehari sebelumnya yaitu hari Kamis atau berpuasa eh, sehari setelahnya yaitu hari Sabtu. Sedangkan perkataan penanya, apakah larangan puasa pada Jumat ini khusus untuk puasa sunnah ataukah mencakup puasa kodok? Ya, maka jawabannya fa'inadar adilah al-umumu. Maka zahir dalil menunjukkan umum. Dilarang puasa pada hari Jumat. Ya, wa anau yukrahu makruh mengistimewakan hari Jumat untuk puasa. Baik puasa tersebut hukumnya wajib atau puasa tersebut hukumnya sunnah. Jadi misalnya dia punya kodok lima hari Ramadan. Nah kodoknya itu setiap Jumat. Setiap Jumat dia kodok. Setiap Jumat dia kodok Jumat ini puasa kodok satu Jumat besok puasa kodok lagi dua Jumat Depannya lagi puasa kodok yang ketiga. Ini namanya mengistimewakan puasa kodok di hari Jumat. Maka kata saya Ibn Thaymin, dohirnya umum. Berdasarkan dohir hadis umum. Jika ada, maka terlarang mengistimewakan hari Jumat untuk puasa kodok. Mengistimewakan hari Jumat untuk puasa kodok tidak boleh. Sebagaimana mengistimewakan hari Jumat dengan puasa sunnah tidak boleh. Demikian juga mengistimewakan hari Jumat untuk puasa kodok. Puasa kodoknya itu milih hanya hari Jumat saja. Sehingga kata beliau al-umum wa annu yukrah. Sehingga makruh hukumnya. Mengkhususkan hari Jumat untuk puasa meskipun puasa itu hukumnya wajib yaitu puasa kodok. Allahumma illa kecuali ayakunal insan kecuali seorang itu orang yang sibuk kerja dia tidaklah eh, kosong dari pekerjaan walatasanna dan tidaklah memungkinkan untuk mengkodok puasanya kecuali hari Jumat karena itu hari libur di tempatnya. Selain itu dia kerja dengan kerjaan yang berat. Sehingga dia tidak memungkinkan kodok di selain hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat mungkin lo nggak kodok karena dia tidak kerja karena dia libur. Fahina izin maka pada saat itu tidaklah makruh baginya untuk mengistimewakan hari Jumat dengan puasa kodok. Li'ana muhtajun ila dalika karena dia punya hajat untuk itu. Dan kaidah mengatakan dan kaidah mengatakan bahasanya makruh itu menjadi mubah ingdal hajah. Hukum makruh itu menjadi mubah ketika ada hajat. Mengistimewakan puasa pada hari Jumat hukumnya makruh. Dan dia punya hajat. Selain hari Jumat dia tidak libur. Dan kerjaannya kerjaan yang berat ya, menyita energi. Ya, kalau dia puasa nanti dia tidak bisa maksimal kerja. Maka dia punya hajat untuk puasa pada hari Jumat. Maka hukum makro jika ada hajat itu hilang menjadi mubah. Ya, sehingga tidak apa-apa untuk orang tersebut untuk mengistimewakan hari Jumat untuk puasa kodok. Puasa kodoknya hanya pada hari Jumat saja. Dengan kondisi demikian. Ya, kemudian jika ada seorang yang membatalkan puasa sunnah dengan bimuftirin minal muftirat salah satu pembatal puasa, apakah dia berdosa? Dan jika dia membatalkan puasa sunnahnya dengan jima, fal alai kafarah, apakah ada kewajiban kafarah baginya? Jika jawabannya, jika seorang itu puasa sunnah, kemudian dia batalkan puasanya dengan makan ataukah minum ataukah jima atau hubungan biologis, fala isma tidak ada dosa di anak anakulaman syara'a filatin karena semua orang yang syara'a memulai mengerjakan amal yang sunnah, maka tidaklah wajib baginya menyelesaikannya. Kecuali haji sunnah dan umroh sunnah. Siapa yang sudah masuk, maka tidak boleh dihentikan. Harus diselesaikan. Ya, sehingga merampungkan amal sunnah, itu hukumnya sunnah. Ya, merampungkan amal sunnah, hukumnya sunnah. Orang sholat sunnah. Dua rakaat. Dia selesaikan sampai genap dua rakaat, merampungkannya hukumnya sunnah. Mengerjakan sholat duha dua rakaat, hukumnya sunnah. Setelah dia masuk sholat duha, dua rakaat tersebut baru dapat satu rakaat, maka diselesaikan sampai selesai, hukumnya juga sunnah. Hukumnya tidak wajib. Wahina izin, maka pada saat itu maka tidak ada padanya kafarah jika dia melakukan hubungan biologi saat puasa sunnah. Kenapa? Karena dia tidaklah memiliki kewajiban itmamuhu merampungkan puasa sunnahnya. Adapun jika puasanya puasa yang fardu, lalu dia hubungan, e, melakukan jima dengan istrinya, maka ini tidak boleh. Karena puasa fardu tidak boleh diputus kecuali darurat. Wala alil kafarah dan tidaklah wajib atasnya kafarah ila idza kana dzalika fi nahari Ramadan kecuali jika itu di siang hari bulan Ramadan dan dia adalah di antara orang yang wajib puasa Ramadan ketika itu. Maka jika seorang itu puasa kodok, dan ini wajib, puasa yang wajib, maka pada dasarnya tidak boleh dibatalkan. Karena puasa yang wajib, amal yang wajib tidak boleh dihentikan kecuali kondisi darurat. Namun seandainya khilaf, akhirnya puasa kodok, dia batalkan dengan hubungan suami istri, maka apakah ada kewajiban kafarah, ya, kafarah ya, puasa dua bulan berturut-turut ya, dan yang lainnya? Ya, ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat. Ya, jika ulama yang mengatakan ilah kafarah itu adalah ya, adalah membatalkan puasa wajib dengan jima. Membatalkan puasa wajib dengan jima. Maka dia akan mengatakan, maka berarti Ramadan dan yang lainnya sama saja. Yang penting itu puasa wajib. Boleh jadi itu puasa kodok, boleh jadi itu puasa nadar, boleh jadi itu puasa kafarah. Kalau itu puasa yang wajib, nah, maka ada kafarahnya. Dia melakukan puasa kafarah, nih, kafarah sumpah, kemudian dia batalkan dengan jima. Nih, maka dia dapat kafarah juga. ada punya kewajiban kafarah. Nah, itu untuk ulama yang mengatakan ilah kafarah yang berat. Ya, ya, kafarah yang berat dalam masalah puasa, ilahnya adalah membatalkan puasa yang wajib dengan jima. Dan ilah ya, ilah eh, ilah hal ini diperselisihkan. Kemarin kita sampaikan perselisihan apakah kemudian ilahnya itu membatalkan puasa Iya. Dengan sengaja ataukah membatalkan puasa dengan jima. Ada yang menganut ya, pendapat ilahnya adalah membatalkan puasa dengan sengaja. Sehingga makan dan minum sekalipun, oh itu kena kafarah puasa dua bulan berturut-turut. Ya. Karena ilahnya membatalkan puasa dengan sengaja. Iya. Dan kemarin kita sampaikan pendapat yang kuat, itu membatalkan puasa dengan hubungan biologis. Nah, di sini kemudian terdapat pembahasan membatalkan itu membatalkan puasa wajib ataukah membatalkan puasa Ramadan. Ya, dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Nuzaimin dan inilah yang benar, ilahnya adalah membatalkan puasa Ramadan. Sehingga ketika orang itu membatalkan puasa wajibnya dengan hubungan biologis, dan itu bukan Ramadan, maka tidak ada kewajiban kafarah. Yang ada kewajiban kafarahnya adalah membatalkan puasa Ramadan dan dia adalah orang yang wajib puasa ketika itu. Artinya, fa'ina rojulah maka seorang seandainya dia, lau furida seandainya diandaikan. Furida artinya diandaikan. Anokot safar dia telah safar, dia dengan istrinya, kedua, dan keduanya puasa saat safar, kemudian dia kumpuli istrinya, maka tidak ada dosa atas keduanya dan tidak ada atas keduanya kafarah. Wa inna ma'ali namun kewajibannya adalah e, mengkodok demikian juga istrinya. Mengkodok hari yang terjadi padanya hubungan biologis tersebut. Kemudian pembahasan yang terakhir, apa hukum iktikaf? Kemudian apakah diperbolehkan bagi orang yang iktikaf untuk keluar ya, ya, keluar dari masjid untuk menunaikan kebutuhannya. Ya, untuk kodok hajat. Kodok hajat maksudnya kencing atau berak. Demikian juga untuk makan. Demikian juga keluar dari masjid untuk berobat. Dan hal apa saja yang dianjurkan saat iktikaf. Dan bagaimana tata cara iktikaf yang benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian dari iktikaf, iktikaf adalah luzumul masajid. Luzumul masajid adalah Ya, eh, senantiasa di masjid atau berada di masjid ya, senantiasa di masjid litakhalli untuk bersepi-sepi ya, untuk bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala artinya untuk menjauhi ya, interaksi dengan manusia li ta'atillah azza yang akan diisi saat bersepi-sepi ini dengan ketaatan dengan amal-amal ketaatan pada Allah azza karena maksud dari itikaf itu litakhalli, ya, maka dalam kegiatan itikaf itu jangan ada atau jangan terlalu disibukkan dengan kegiatan bersama. Ya, dengan kegiatan bersama, semuanya bersama semua. Ya. ya semuanya kegiatan-kegiatannya bersama. Maka ini menyelisih maksud itik, maksud dari itikaf. Itikaf maksudnya itu adalah takhalli, bersepi-sepi. Ya, bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi interaksi dengan manusia. Maka ketika iktikaf maka e, dilarang e, kemudian rajin-rajin pegang HP. Nanti ini tidak bersepi-sepi dengan Allah. Ini sibuk dengan manusia. Ya. Ini sibuk dengan manusia. Ya, bukan takhalli dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sibuk dengan manusia. Maka raganya saja iktikaf. Namun hatinya tidak iktikaf. Karena maksud iktikaf takhalli. Ya, yang kurang lebih iktikaf itu seperti ya bertapa atau semedi yang syar'i. Ya. Yang syar'i maka cari tempat sepi kemudian eh, kemudian menikmati ibadah ya, dalam keadaan sepi tersebut. Nah itu maksud iktikaf. Ya. Oleh karena itu uh, Ibnu Qayyim mengatakan bahasanya iktikaf itu khulwah syar'iyah. Khulwah syar'iyah. Di Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim mengatakan hakikat iktikaf adalah al-khulwah syar'iyah. Berkebalikan dengan khulwah bid'ayyah. Itu khulwahnya orang-orang sufi. Ya, mereka punya e, kegiatan ibadah yang namanya khulwah. Ya, khulwah sufi gimana? Ya, itu mereka berada dalam satu kamar yang gelap ya, selama sekian hari di sana sendirian seminggu atau lebih dari itu tergantung perintah mursyidnya, e, perintah pembimbing tarikatnya. Ya, Maka di situ sendiri di satu kamar dan boleh jadi dia larang keluarganya untuk masuk ke dalam ke dalamnya, ke dalam tempat itu. Ini khalwah bid'ayyah yang dikarang oleh uh, dikarang-karang oleh orang-orang sufi. Sebagian mereka lebih dari itu. Mereka uh, bukan hanya di kamar, namun di kamar tersebut dibuatlah lubang, kemudian dibuatlah lubang dan ada uang bawah tanah masuk di situ gelap sepi. Nah, kemudian membaca wirid-wirid dan dikir-dikir yang telah ditentukan dalam rentang waktu tertentu. Itu khalwah bid'ahiyah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, hakikat iktikaf adalah khalwah syariah Khalwah syariah Maka litakhalli untuk bersepi-sepi. Untuk bisa menjadi orang yang menikmati ibadah saat sepi sendiri latihan dan e, berlatih dan memaksakan diri agar bisa menjadi orang yang menikmati ibadah ketika tidak ada siapa-siapa. Mas masnunun dan ini dianjurkan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Dan Allah telah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya. Eh, dan janganlah kalian eh, mengumpuli istri ketika kalian iktikaf di masjid. Wasabada dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan selainnya bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf dan para sahabat pun iktikaf bersama bersama Nabi. Dan jadilah iktikaf itu satu yang disyariatkan dan tidak dihapus hukumnya. Dalam sahihain dari Aisyah radhiallahu anhuma, Aisyah mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau. Kemudian para istri Nabi iktikaf di setelah Nabi wafat. Ini dalil tegas kalau itu tidak mansuh. Dalam saya Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di sepuluh hari yang pertama bulan Ramadan. Kemudian iktikaf di sepuluh hari yang kedua. Kemudian eh, Nabi mengatakan, "Saya telah iktikaf di sepuluh hari yang pertama dalam rangka mencari malam ini itu malam Al-Qadar. Dan saya iktikaf di sepuluh hari yang kedua Thumma itu kemudian uh, kemudian aku datang uh, eh, fakilali maka disampaikanlah kepada aku. Kemudian aku pulang lantas disampaikan kepada aku. Inna basin Lailatul Qadar itu di sepuluh hari yang terakhir. Maka siapa di antara kalian ingin iktikaf, hendaklah dia iktikaf. Maka orang-orang pun dan iktikaf bersama Nabi. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidak mengetahui dari satu pun ulama adanya perselisihan Bahasanya iktikaf itu satu hal yang dianjurkan. Walahat berdasarkan hal ini, yakunul iktikaf, maka iktikaf itu dianjurkan berdasarkan nas, yaitu nas Quran dan hadis ditambah ijma. Nukilan ijma disampaikan Imam Ahmad. Tempat iktikaf adalah masjid. Dan minimal masjid adalah alat itu kamu fiha al-jamaah, masjid jamaah. Masjid yang ada badannya solat jamaah meskipun tidak ada badannya solat Jumat. Fi ayi baladin di negeri manapun. Karena firman Allah yang bersifat umum dan kalian iktikaf di masjid. Ya, al-masajid di sini alif lamnya jinsiyah ya, yufidul umum. Dan kalian iktikaf fil masajid di semua masjid. Wal afdal dan yang lebih baik lagi kalau itu di masjid yang ditegakkan di sana sholat Jumat. Tujuannya supaya dia tidak perlu keluar dari tempat iktikafnya untuk sholat Jumat. Namun seandainya dia iktikaf di selain masjid jami, maka boleh baginya ayu bakir. Boleh baginya untuk berpagi-pagi pergi meninggalkan tempat iktikafnya menuju masjid jami untuk sholat Jumat dan itu tidak membatalkan iktikafnya. Sampai dia kembali lagi, itu tidak membatalkan iktikafnya. Dan perlu diketahui kalau orang itu iktikaf di masjid jamaah, maka sebagian ulama mengatakan dia tidak boleh yubakir. Dia tidak boleh yubakir, dia tidak boleh berpagi-pagi untuk sholat Jumat. Nanti dia pergi sholat Jumatnya harus mepet. Ini, karena dia iktikaf di masjid jamaah. Maka dia nanti ne, kalau ketika dia mau sholat Jumat, maka dia bolehnya cuma mepet saja kurang lebih jam sebelasan ah, baru berangkat. Nggak boleh gasik meruput ya, jam sembilan ah, atau kurang dari itu ya, sudah berangkat ke Masjid Jami itu tidak boleh. Harus mepet itu pendapat sebagian ulama. Namun eh, namun pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu rahimahullah taala la ba'sa ayubakira. Tidak mengapa berpagi-pagi untuk sholat Jumat ketika dia iktikaf di masjid jamaah. Dan hendaknya orang yang iktikaf untuk yastaghil menyebutkan diri dengan ketaatan pada Allah Azza wa Jal, yaitu sibuk sholat, baca Quran, dan berzikir. Karena ini maksud dari iktikaf. Tidaklah, eh, namun tidaklah mengapa ngobrol dengan kawannya dengan syarat kolilan sedikit, tidak mendominasi acara iktikaf. Lebih-lebih lagi jika obrolan tersebut ada faedahnya dan haram bagi orang yang itikaf melakukan hubungan biologis ya, atau mukadimahnya yaitu cumbuan. Maka haram e, dan jika dia melakukan hubungan biologis maka batalah iktikafnya. Dia pulang ke rumah, dia kumpul dengan istrinya, maka batalah iktikafnya. Adapun keluarnya orang itikaf dari masjid maka itu dibagi oleh ulama fikih menjadi tiga macam. Yang pertama adalah keluar yang boleh yaitu li amrin labudda minhu syar'an au taba'an untuk kepentingan yang tidak boleh tidak harus dipenuhi boleh jadi dipenuhi tidak boleh tidak harus dipenuhi berdasarkan perintah syariat ataukah berdasarkan ya, kondisi normal manusia contoh yang syar'an keluar untuk sholat Jumat ketika dia iktikafnya di masjid jamaah maka tidak boleh tidak menurut syariat dia harus pergi ke masjid jami untuk sholat Jumu'ah. Contoh yang tabaan untuk makan dan minum. Jika tidak ada baginya orang yang membawakan makanan dan minuman itu kepadanya. Kemudian keluar untuk wudhu. Dan keluar untuk mandi yang wajib. Kalau mandi untuk cuma gerakan badan pagi dan sore. Maka tidak boleh baginya keluar dari masjid. Ya, kalau itu kamar mandinya posisinya di luar masjid, tidak boleh dia. Ya, tidak boleh baginya untuk keluar dari masjid untuk mandi pagi atau untuk mandi sore. Bolehnya untuk mandi junub atau mandi Jumat. Ya, maka boleh. Tapi kalau untuk mandi pagi dan sore, tidak boleh. Batal iktikafnya. Batal iktikafnya. Ketika kamar mandi itu di luar masjid. Maka dia cuma boleh dan itu tidak batal. Manakala mandinya mandi yang wajib. Demikian juga untuk buang hajat. Yaitu kencing dan berak. Yang kedua, keluar untuk ketaatan yang tidak wajib baginya semacam membesuk orang sakit dan mengantar jenazah ke pemakaman. Namun jika dia syaratkan hal tersebut di awal itikafnya maka boleh. Namun jika tidak ada persyaratan di awal tidak boleh. Ketika dia masuk tempat iktikafnya dia syaratkan ya Allah saya iktikaf. Namun jika ada keluarga saya yang sakit maka saya akan membesuknya. Ya, itu di awal itikaf dia ikrarkan demikian. Kalau dia ini namanya istirahat. Kalau dia istirahat seperti itu, ketika dia sedang iktikaf, kemudian ada kabar ya, keluarga yang sakit, maka boleh baginya membesuknya dan itu tidak membatalkan iktikaf. Namun jika tidak ada istirahat, maka dia tidak boleh. Seandainya dia lakukan, maka batal iktikafnya. Yang ketiga, keluar dari masjid untuk satu perkara yang bertolak belakang dengan iktikaf. Semacam keluar dari masjid sekedar untuk Nah itu kalau dicetakan saya lil bait. Cetakan baru? Enggak. E, eh, tak atau ain. Harusnya lil bait. Masih tak. Ya. ya harusnya kal khuti lil bait wasyira. Pakai ain. Kal khuti lil bait wasyira. Semacam keluar dari masjid cuma untuk uh, untuk menjual barang atau untuk beli barang atau untuk kumpul dengan jima dengan istrinya atau semacam itu, Fahadalah la yajusu la bisyartin wala biroy sartin. Maka ini tidak boleh baik pakai istirahat ataupun tanpa istirahat. Meskipun dia istirahat di awal iktikaf, ya Allah saya iktikaf. Dan jika ini ya, nanti kalau saya perlu mau beli-beli apa, beli pulsa, saya akan beli pulsa. Nah, tidak boleh. Jika pulsa saya habis, saya mau beli pulsa, tidak boleh. Ya. Maka mau istirahat, mau tidak istirahat, tidak boleh. Itu ya ketiga. <clears throat> ya, maka dengan demikian, selesailah pembahasan tentang uh, masalah rukun Islam berupa puasa yang insya Allah kita lanjutkan esok pagi dengan uh, rukun zakat insya Allah ta'ala. Dan tadi sedikit uh, ya, sedikit kita tambahkan karena waktu, keterbatasan waktu tadi tentang masalah puasa Sawal. Ya. Maka tadi ditegaskan oleh saya Ibnu Taimin rahimallahu taala bahasanya kalau beliau kodok dulu baru puasa Sawal dan ini bukan permasalahan sah tidaknya uh, puasa sunnah ketika seorang itu masih memiliki tanggungan puasa yang wajib. Ya, tadi beliau sampaikan, walaisat hadil masalah min ikhtilaf fil ulama fi jawazi tanafuli man alihi qada'un bisawum. Maka tadi beliau katakan bahasanya kodok. Ya. Maka kalau mau dapat pahala puasa sawal, kodok dulu baru ya, puasa sawal. Dan ini bukan cabang, bukan derivat dari permasalahan eh, sah tidaknya puasa sunnah dalam keadaan punya eh, puasa kodok. Karena tadi beliau katakan pembahasan ini berlaku untuk puasa selain enam hari di bulan Syawal. Ya, maka dalam hal ini terdapat e, perselisihan di antara para ulama, e, perselisihan di antara para ulama e, Ya, apakah orang itu boleh puasa sunnah dalam keadaan dia masih punya puasa kodok? Ya. Maka jumhur ulama mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Namun Imam Ahmad mengatakan tidak boleh dan tidak sah. Siapa yang masih punya puasa kodok, kemudian dia puasa sunnah, misalnya puasa Senin atau puasa Kemis, padahal kodoknya belum dibayar, ya, eh, maka puasanya puasa sunnah tersebut tidak sah. Ya, Imam Ahmad berpendapat lam yasih ta'tau binafilati minasiyam fi sawal wala fi ghairihi hatta yaqdiyahu. Tidak sah. Ya, tidak sah puasa sunnah dalam keadaan masih punya puasa kodok. Ya, sampai kodok terlebih dahulu. Itu ya, pendapat Imam Ahmad. Ya, lain hanya dengan jumlah ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah yang mengatakan sah saja puasa sunnah. Ya, sah saja puasa sunnah meskipun belum melaksanakan puasa kodok. Ya, maka ini satu pembahasan. Satu pembahasan. Kemudian berkenaan dengan puasa sawal, ada sejumlah ulama yang menegaskan bahasanya untuk dapat pahala puasa sawal itu harus menyelesaikan kodok terlebih dahulu, baru puasa sawal. Untuk dapat ganjaran. Ya, dan tadi saya Muslimin menegaskan, ini hal ini dikatakan demikian, bukan derivat dari permasalahan sah tidaknya puasa sunnah dalam keadaan masih punya kodok. Namun ini bab yang lain. Apa bab yang lain tersebut? Beliau tidak menjelaskannya. Dan ingin saya jelaskan. Ya, bab yang lain tersebut ini adalah perselisihan tentang apakah puasa enam hari di bulan Sawal yang nilainya jika Ramadan ditambah enam hari di bulan Sawal itu nilainya satu tahun, pahala satu tahun, pahala satu tahun ini apakah pahala satu tahun wajib ataukah pahala puasa satu tahun puasa sunnah. Itu perselisihannya di situ. Ulama berselisih pendapat. Nabi katakan siapa ya puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Sawal. maka seakan-akan dia puasa satu tahun. Nah puasa satu tahun ini puasa satu tahun fardan ataukah naflan? Ulama khilaf. Nilainya nilai ganjaran puasa seakan-akan puasa wajib sepanjang tahun. Pendapat yang kedua, nilainya seakan-akan puasa sunnah sepanjang tahun. Ini ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ya, Malikiyah, eh, eh, Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahasanya puasa satu tahun dalam hal ini adalah puasa satu tahun naflan. Puasa satu tahun naflan. Statusnya pahalanya pahala sunnah. Karena statusnya pahalanya adalah pahala sunnah. Dan ini sehingga ini mengikuti bab satu amal kebajikan dilipat gandakan sepuluh. Mengikuti bab ini. Mengikuti kaidah ganjaran. Ya, amal kebajikan dibalas sepuluh. Sehingga menurut eh, beliau-beliau uh, enam -beliau, hari ini tidak harus di bulan Sawal. Enam hari ini tidak harus di bulan Sawal. Bulan-bulan yang lain juga tidak apa-apa. Bulan-bulan yang lain tidak apa-apa. Yang penting ada enam hari. Karena itu mengikuti kaedah satu kebaikan dilipat gandakan sepuluh. Ya, Ramadannya satu bulan berarti sudah sepuluh bulan. Kurang kurang dua bulan Nah, kurang dua bulan ini, ya berarti yang penting enam. Yang penting enam. Enam ini mau sawal, mau di luar sawal, terserah. Kata Hanafiyah dan Malikiyah. Tidak harus di bulan sawal. Nanti bulan Dhul Qodah, boleh. Bulan Dhul Hijjah juga boleh. Loh, jika demikian kenapa? Nabi sebutkan mengikuti sawal. Ramadan dan mengikuti sawal. Kata mereka, mimbabil musora'at fil khairat. Supaya cepat-cepat dalam kebaikan. Maka kalau di bulan sawal itu sudah diselesaikan enam itu, ya itu bercepat-cepat dalam kebaikan. Namun tidak harus. Boleh saja sawalnya tiga hari, nanti dulkodahnya tiga hari. Kan ini mimbabil musara'at fil khairat. Atau ada yang kemudian ngasih taklil, ya, Eh, enam sawal di sini adalah kharaja makhrajal ghalib. Ya, umumnya seperti itu. Sehingga tidak masalah. Tidak masalah e, puasa sawal dulu baru kodok atau kodok dulu baru e, atau kodok dulu baru sawal tidak masalah. Tidak ya, masalah karena ini ganjarannya ganjaran sunnah. Dan enam harinya bebas. Enam harinya bebas. Mau sebelum kodok, mau setelah kodok, tidak masalah. Ini tidak tidak bermasalah. Kemudian pendapat yang kedua. Mengatakan bahasanya seakan-akan satu tahun itu satu tahun fardon. Ganjarannya ganjaran wajib. Seakan-akan puasa wajib satu tahun. Dan ini ini Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan ini Syafi'iyah dan Hanabila. Cuma kalau Hanabila lain lagi. Hanabila kalau kemudian Hanabila tadi di awal Hanabila punya kaidah tidak sah. Tidak sah puasa sunnah kalau belum menyelesaikan kodok. Ya harus kodok dulu. Baru kemudian puasa sawal. Kenapa? Karena puasa sawal dulu puasanya tidak sah. Itu kalau Hanabila. Ya. Syafi'iyah mengatakan, ya, kalau Syafi'iyah mengatakan, ya, kalau untuk dapat ganjaran fardon, ya Ramadannya harus diselesaikan. Kalau mau dapat ganjaran fardon, ya, puasa satu tahun yang nilainya wajib, ya, eh, Ramadannya harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru puasa ya, berpuasa Sawal. Sehingga kesimpulannya tidak ada yang mengatakan ya, jika kemudian puasa Sawal puasa Sawal dulu baru kodok tidak ada yang mengatakan orang tersebut mendapatkan ganjaran puasa satu tahun fardon itu tidak ada. Adanya ya e, kalau kemudian sawal dulu baru kodok, ya maka paling banter pakai pendapat dapat pahala satu tahun naflan. Yang tidak ada adalah yang tidak ada adalah sawal dulu baru kodok, maka tidak ada yang mengatakan orang tersebut mendapatkan ganjaran puasa satu tahun fardon itu tidak ada. Karena madhabnya tadi, urayan madhabnya tadi, maka tidak ada itu kalau kemudian e, eh, sawal dul qada ya paling banter ya Hanafiyah dan Malikiyah satu tahun naflan. Ya demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika